galang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Bersama. Segar di mulut, nyaman. Wah pinter-pinter semuanya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Lancar perjalanannya Bu ya. Iya, saya lihat semua pagi hari ini pakai bajunya putih. Alhamdulillah, ada yang putih cemerlang, ada juga putih burek. <laughs> yang membedakan cuma di jilbabnya ya. Jilbabnya warnanya macam-macam dan keriputnya juga macam-macam. Saya pengen tanya sama ibu-ibu, kapan terakhir ibu-ibu dipuji sama suami cantik? Wah. Udah lupa. Tapi seneng nggak kalau dipuji, Bu? Senang. Istriku yang cantik. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Istriku yang matanya keijo-ijoan. <laughs> Oke, iya. Pemirsa pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang bagaimana uh, harusnya hubungan suami istri dan kita akan sama-sama mendengarkan tausiah mama tentang pujilah istrimu. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Pujilah istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Hey, para suami. Nah, jadi tujuannya ayat ini kepada dua pihak. Yang pertama, hei kalian para suami. Pujilah istri kalian dengan ma'ruf. Nah, kalau suatu saat mereka menyebalkan kalian, jangan ceraikan mereka, pergauli mereka dengan baik, karena di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Baru yang kedua kepada istri kita. Yang pertama Allah perintahkan para suami agar mempergauli perempuan istri-istri kalian di rumah dengan baik, dengan ma'ruf. Kenapa? Rasulullah bersabda, yang namanya perempuan diciptakan dari tulang lusuk yang bengkok yang kedua. Ini kalimat kiasan. Bukan benar-benar seorang perempuan diciptakan dari tulang lusuk yang bengkok, bukan. Tapi sifat kaum perempuan kita semua nih. Rapuh perasaannya kayak tulang rusuk yang bengkok. Kalau sekaligus dimarahin sama suaminya patah arang. Sulit meluruskannya. Makanya suami itu harus baik-baik. Dengan rayuan, dengan pujian, ah, dengan kerlingan mata, dengan belayan, dengan kecupan. Kapan ibu-ibu terakhir dikecup oleh suami? Oh, lupa lagi. <laughs> tujuh tahun yang lalu baru kawin lo tujuh tahun yang lalu juga <laughs> Kenapa yang namanya pujian seorang suami membuat perempuan berbunga-bunga istri Anda senang suaminya. Semangat dalam hidup. Kita lihat dah bagaimana Rasulullah memberikan contoh buat kita rumah tangga Rasul. Rumah tangga Rasul itu Siti Aisyah mengatakan makan minum dalam satu wadah. Nasi sepiring mereka makan berdua. Minum satu cangkir, Siti Aisyah selesai minum. Rasul ambil tuh gelas bekas Siti Aisyah, diminum. Diminumnya di tempat yang bibirnya bekas Aisyah, ambil contoh. Siti Aisyah minum sebelah sini misalnya. Disimpan tuh gelasnya. Rasul pegang cangkir tadi, diminum persis di bekas bibir Siti Aisyah. Tidak ada rasa jijik. Kalau ada suami merasa jijik, gelas bekas bibir istrinya, bagaimana akan menyanjung, menyayang, memuji istrinya? Mau bekas minum bibirnya aja jijik. Jadi makan di tempat yang sama membuat kemesraan semakin baik. Sekali-kali lah jangan selalu bete kalau selalu mah. Mesra kan? Kemudian lagi Rasul kadang bersandar di pundaknya Siti Aisyah. Kadang Siti Aisyah yang bersandar, Anda lihat dalam sejarah. Orang-orang bermain-main di samping masjid. Rasulullah berdiri di jendela rumahnya. Siti Aisyah senyum. Rasul bilang, apa engkau ingin melihat orang yang sedang bermain-main? Betul ya Rasulullah. Akhirnya Siti Aisyah dagunya disenderkan di pundak Rasul. Udah selesai Aisyah? Belum ya Rasulullah. Sebetulnya kata Aisyah bukan saya pengen lihat yang main. Pengen bermanja di pundak Rasul. Pernahkah istri anda seperti itu? Sering. Cijai <laughs> banget bibir lu dong. Sering. Siti Aisyah pun <laughs> Siti Aisyah pun berkata, kadang kami mandi bersama dari air satu tempat satu bak. Tar Rasul pakai gayung yang itu, gayungnya satu. Siti Aisyah gantian pakai gayung sambil bercengkrama Itu membuat rumah tangga kalian semakin mesra Rasul bilang. Masya Allah Bukannya karena nggak punya gayung lagi. Itu yang membuat kemesraan semakin mendalam. Sebetulnya berapa sih harga gayung? Tapi <laughs> lima ribu kata Ajis dia emang biasa jualan gayung. Parabot. <laughs> parabot. Jadi dia tahu. jualan parabot. Apalagi yang membuat kemesraan dalam rumah tangga. Suami sekali-kali bantu dong kerjaan isi dalam rumah tangga. Anda lihat dalam kitab Al-Barjanji dikatakan Muhammad Rasulnya Allah dijahitnya sendiri baju yang sobek, dijahit sendiri sepatunya yang putus. Beliau memurus memerah sendiri susu kambingnya. Beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga tuh. Kalau Anda sempat suami kenapa sih ngocokin piring bekas Anda makan? meresin seprek Nggak ada salahnya. Istri seneng. Alhamdulillah suami saya kemarin ngerapihin seprek Kemarin ngelipet selimut tuh. Jadi suami begitu ada perhatian sama bini. Jangan songong Masya Allah. Ngapain lagi? Berikanlah istri hadiah. Sekali-kali. Tidak perlu yang mahal harganya tiap bulan kasih itu pulsa sejuta, sejuta. Saya jamin istri Anda suka, betul nggak? Masa Allah, luar <laughs> biasa Marwoto bingung. Tunjukkan kecintaan Anda kepada istri. Istri Anda sedang duduk nonton TV, dekatlah dari belakang. Oh kecup pipinya dari samping. Masya Allah. Mesra istri. Dengerin Agus kalau orang tua ngomong. <laughs> Luar biasa masalah. Ketika Anda datang ke kamar, istri Anda tertidur. Masya Allah, kecuplah kening dia dengan penuh kemesraan. Puji kecantikan istri Anda, Masya Allah. Saya bersyukur punya isi sesatik Anda. Masya Allah baik banget. Isi saya begitu seharusnya. Ini mama bini. Ya Allah punya bini gue mau. Masya Allah begitu banget. Jakit hati tahu. Masya Allah. Berikan sahabat-sahabat istri itu hadiah. Rasulullah kalau motong kambing dia bilang sama para sahabat, bungkus-bungkus, bagikan tuh sahabat-sahabatnya Hadijah. Tuh begitu, cuman kalau ngasih sahabatnya istri, jangan tidak sepengetahuan istri, bisa cembokur. Berikanlah sahabat-sahabat istri Anda. Di depan istri Anda. Nih berikan kepada temanmu. Berikan kepada temanmu. Begitu. Ini mah istri keluar rumah kagak boleh. Ngapain di luar? Kuper bini loh. Akhirnya takut ketemu orang, jadi minder warde. Berikan kebebasan isi Anda bergaul dengan orang lain biar semakin maju berpikir, semakin biar otaknya tidak cukup. Kan bete bini lihat laki itu mulu tiap hari. Ya kalau <laughs> sekali-kali lihat pemandangan yang indah-indah. <laughs> Jangan suami menyakiti istri. Jangan memaki istri. Kalau istri marah dengerin apa yang membuat dia marah. Masya Allah. Umar bin Khattab suatu saat ada seorang sahabat. Ribut dengan istrinya. Dia bilang yuk kita ngadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di teras rumahnya. Suami istri ini pas mau ngadu terpana. Ngedengerin istrinya Umar bin Khattab lagi marah-marahin Umar seorang khalifah. Akhirnya kata suaminya pulang aja yuk pulang gak usah ngadu pulang. Besok pagi dia datang lagi. Wahai Holipah, sebetulnya kemarin saya akan datang kepadamu, datang kepadamu mengadukan masalah rumah tangga kami. Umar bilang, kenapa nggak datang? Justru udah semalam. Kenapa nggak ketuk, nggak masuk ke dalam rumah? Begitu saya di teras rumah Anda, Anda lagi dimarahin sama istri Anda. Sahabat tadi nanya, kenapa anda sebagai khalifah dimarahin istri diam aja? Umar mengatakan, saya tidak mungkin memarahi istri saya. Dialah yang berikan kepuasan kepada saya. Dialah yang mengandung anak saya. Dialah yang sakit melahirkan anak saya. Dia yang merawat anak saya. Dia yang menyiapkan makanan buat saya. Yang bersihin rumah saya. Yang menyebabkan saya tenang. Tuh suami mah tahu diri. Lihat Holy Holipa aja begitu hebat. Ini belagu banget jadi laki siapa juga bukan. Istri dimarahi gak boleh ngomong. Lu diam lu jadi bini nurut sama suami. Suami yang kayak apa? Jadi pujilah istri anda menyenangkan hatinya. Karena Anda dapat kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Semuanya dari istri Anda. Setuju Anda? Setuju. Setuju nggak setuju? Wajib setuju. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Silahkan Anda memulainya di pulang nanti sini ya. Iya. <laughs> Baik itu dia atau siapa apa tentang pujilah istrimu. Ibu diingat-ingat lagi kapan tahun 19 Jebot. 19, <laughs> e, berapa ibu terakhir dipuji sama suami? Lupa ya, udah lupa ya. Mudah-mudahan suaminya pada nonton setelah pulang dari sini semuanya dipuji. Iya. Ya, baik nanti setelah ini akan ada kesempatan ibu-ibu bertanya, namun sekarang kita harus break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Beraksi. Bersama. Segar di mulut, nyaman di perut. Suami punya kelebihan kekurangan, istri punya kelebihan kekurangan, kelebihan istri menutupi kekurangan istri, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Itu yang benar. Insya Allah.